Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Mas-mas uh, dan babak Alhamdulillah pada sore ini saya harus telur poin. uh, <laughs> mungkin mudah-mudahan ini tidak mengganggu pikiran, perasaan. Semoga kehadiran saya uh, dapat membuat kita semua khususnya warga Indonesia yang ada di bagian paling selatan ya betul ya kalau Lombok selatan sekali ya nggak juga ya masih ada selatan lagi oh ya perasaan udah ke selatan dari itu perasaan belum belum ya uh, Semoga sekali lagi bertemunya kita membawa manfaat bagi kita secara pribadi, <clears throat> kemudian bagi agama kita dan bagi negara kita insya Allah. Uh, eh, <clears throat> mas semuanya dan bamba, saya dalam kurun waktu kurang lebih setengah jam saja ingin membagi uh, rasa membagi kesan membagi lagi mungkin kalau nambah ilmu kayaknya enggak nih sharing sajalah begitu ya uh, <clears throat> pada kesempatan kali ini kebetulan saya hadir ke sini atas undangan Ikro Foundation untuk bertemu dengan teman-teman sebangsa setengah air Eh, di beberapa perguruan tinggi. Ini yang ketiga berarti ini. Kemudian bertemu dengan komunitas Indonesia. Ada Minang Sayo, Minang Sakato, Minang. Ya, ketemu begitu aja. Suka bertemu dengan uh, apa namanya Pak Konjen itu kemarin <clears throat> kan besok terakhir uh, ceramah juga di sana Sydney di Konjen dan kebetulan sudah ganti tanggal 18 eh berlalu lagi tanggal 18 4 hari lagi itu ada apa namanya dilantik beliau menjadi duta besar Singapura oh.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 bahwa <clears throat> suksesnya seseorang yang mengaku muslim dan mukmin dalam berinteraksi sehari-hari dengan bulan Ramadan itu adalah ukurannya takwa. Suksesnya itu itu la'allakum tattaqun. Jadi itu goalnya itu. Jadi tujuan besarnya kita masuk bulan Ramadan itu adalah tujuan akhirnya itu takwa. Gitu. Nanti ada objektifnya gitu tujuan besarnya ada tujuan kecilnya juga ada ya. jadi goalnya itu agar seorang muslim seorang yang beriman itu menjadi orang yang bertakwa makanya bahasanya kalau kita mungkin sedikit belajar tentang bahasa Arab pakai bahasa la'ala la'ala itu artinya memang semoga harapan mudah-mudahan itu la'ala sehingga memang ketika kita menjalankan puasa berlapar-lapar atau berhaus-haus <clears throat> apalagi beberapa hari ini panas luar biasa ya <clears throat> gitu kalau saya nampaknya nggak begitu terasa karena belum lama di sini kan ya, gitu sementara yang biasa di sini kelihatan waduh Boro. ya, kasihan gitu ya. Wah, wah gitu ya, luar biasa itu. Itu kalau saya, alhamdulillah belum ada masalah karena memang sebentar. Itu. Nah, lapar, dahaga, gitu ya, itu ternyata berbuah takwa gitu. Jadi goalnya itu takwa. Nah sementara punya objektifnya, punya tujuan kecil-kecilnya, gitu ya. Uh, tujuan kecil atau objektif <clears throat> dari masing-masing uh, apa ketika takwa itu ada rincian-rinciannya. Ya. Nah rinciannya itu mungkin namanya kita bisa peroleh dari uh, Al-Qur'an juga di surat Ali Imran. Ada kalau tadi surat Al-Baqarah ayat 182. Kalau ini surat Ali Imran ayat 133, 134, 135. Ya. Saya akan bacakan lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة جنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون Ayat itu uh, terdiri dari objektif Jadi uh, takwa itu diurai ya bahwa di ayat yang ke-133-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman wasari'u ila magfiratin min rabbikum bersegeralah ila magfirah kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu uiddat lil muttaqin untuk siapa itu surga itu yang luasnya langit, seluas langit dan bumi ya untuk siapa disebutkan oleh Allah sini untuk orang yang bertakwa uiddat lil muttaqin uiddat itu pakai kalimat pasif uiddat artinya memang disiapkan itu oleh siapa oleh Allah untuk siapa lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa jadi surga itu demikian disiapkan oleh Allah. Nah berikutnya uh, di sini nanti Allah menjelaskan seperti apa sih orang-orang yang bertakwa itu atau siapa saja sih itu yaitu ya yang pertama adalah orang yang yunfiquna fisa'ra'i sarai Orang yang mengeluarkan hartanya itu untuk kepentingan kemaslahatan orang banyak kalau sebut begitulah ya <clears throat> yunfiquna berimpakan gitu untuk kepentingan kemaslahatan orang banyak di Indonesia sekarang banyak yang busung lapar di Lombok ada yang busung lapar nah, di sini ada busung kenyang di sini ya <laughs> beruah tapi kenyang kalau di sana ada gendut tapi lapar ya busung lapar perutnya gendut badannya kecil busung bujit perutnya tapi lapar kalau di sini banyak yang gendut tapi busung kenyang ya <clears throat> itu istilah saya nggak ada di sana busung kenyang busung lapar gitu banyak nah orang yang kemudian uh, punya predikat atau katakanlah yang berharap menjadi orang yang bertakwa itu adalah dia harus berusaha semaksimal mungkin dia me, apa namanya itu berinfak ya fisarra ibadarra dalam keadaan lapang maupun sempit kalau dalam keadaan lapang saya pikir tidak ada masalah kalau kita memberikan untuk orang-orang lain nggak masalah tuh ya insya Allah semua kalau lapang banyak duitnya macam-macam mudah kemudian untuk bisa memberikan. Nah, yang kedua nih, ya, ya yang kedua, kayak orang bertakut adalah dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, ini yang sempitnya ini, kita gitu. Ya, kalau lapang gak ada masalah banyak duit, orang ngasih biasa itu. Makanya ada ada ada ini ada pepatah di bahasa Arab di, di apa nah, di Arab itu. Jadi al aljud ya minal agnia hasanun dermawan bagi orang kaya itu baik. Namun aljud minal fuqara ahsanu. Tapi sedangkan dermawan pada orang yang fuqara yang fakir itu ahsanu lebih baik. Mungkin saya kasih ilustrasi begini sederhananya. uh, saya gaji saya 2 juta umpama ya juta rupiah bukan juta sini juta rupiah gitu ya kemudian <clears throat> uh, ada orang yang bergaji 10 juta <clears throat> itu ya saya berinfak 10 ribu sementara yang gaji 10 juta 10 ribu maka bobotnya ya itu lebih Nah, yang gajinya 2 juta itu yang infaknya 10 ribu bobotnya lebih besar ya kalau dibuat presentasinya itu jauh beda itu ya jadi 10 ribu per 2 juta kalau itu 10 ribu per 10 juta jelas beda <laughs> gitu sehingga memang uh, apa namanya orang yang bertakwa itu ya, orang yang bertakwa itu adalah orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau lapang nggak ada masalah, nah udah sempitnya ini. Gitu. Cara nah, bertakwa itu sempit juga masih berinfak gitu. Itu yang bertakwa begitu. Itu objektifnya. Kalau umpamanya kita punya ciri itu, insya Allah tuh termasuk orang yang berharap menjadi orang yang bertakwa gitu. so, <clears throat> ya. Itu uh, satu tuh disebutkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, eh, wal kadimin al ghaidha wal afina nas. Yang kedua itu ini mirip yang pertama, cuman kalau tadi kaitannya dengan harta ya, kaitannya dengan harta. Kemudian kalau yang kedua ini kaitannya dengan emosi. Sama juga sebetulnya memberi juga ini karena dampaknya nanti akan akan punya pengaruh terhadap interaksi antar antar orang. Yang kedua ini, kalau yang pertama interaksinya dengan menggunakan harta, gitu, nanti akan ada hubungan yang harmonis tuh antara orang kaya dan orang miskin tuh. Ketika itu berjalan, tapi kalau nggak ada maka susah. Ya, apalagi sekarang maaf ya di ini dengan bocoran ini orang-orang penting semua dari Indonesia ya mas dan bapak semua orang penting ya Ya sekarang problem di Indonesia kan ya terus terang aja kan masalah itu tadi itu orang kaya tapi masih pengen aja duit itu ya dengan gelap maupun terang ya kan ya terangnya dengan ada aturan yang gelapnya banyak gitu kan yang gelap-gelap maupun yang terang-terang orang begitu ya kalau masalah ya, ya. orang penting berarti kan gitu kalau saya cuma bisa begini aja nih cuma ngomong aja kan oh kepada bapak-bapak pejabat jangan korupsi gitu aja gitu. tiba-tiba begitu aja korupsi ini begini sebenarnya nggak efektif nggak efektifnya tetap aja mau korupsi bodo amat usah usah ngomong ngomong ngomong korupsi korupsi nah kalau yang petugasnya ya kan itu kan punya power punya kekuatan itu beda tuh kualitasnya akan lain gitu kualitas ngomong sama kualitas praktek tuh lain gitu makanya apa namanya ustadz tuh menangnya cuma ngomong aja ya kalau masalah yang lainnya kualitas bisa jadi kalah gitu ya apalagi kalau misalnya ngomong sekedar ngomong tuh ya, misalnya ngomong aja gitu kan nggak pernah praktek ribet kena ayat banyak ya iya pokoknya gini ayatnya ada muruna sebil birri wa tansauna anfusakum gitu kan kamu ngomong doang tapi kamu lupa dari kamu sendiri gitu Dia main itu sama Allah tuh gue baca di surat An-Nisa tuh atak murun nasi bil beri watan sauna misaku ngomong gue ceramah mulu kapan prakteknya gitu kurang lebih atau di surat As-Sok namanya ya kan ya yuhaladina amanu lima takulu dan la alun hai orang beriman kenapa ngomong doang nggak berbuat kabur maktan Allah antakuluna malam antakulu alu. Allah tuh benci sama orang yang ngomong tapi berbuat gitu makanya sebetulnya sih buat saya ngomong udah pengen berhenti tadinya tapi disuruh ke sini malah suruh ngomong terus nih sama <laughs> Mas Teddy juga suruh ngomong juga di sini di sana ngomong di sana ngomong gitu nah maksud saya nih ngomong saya mungkin nanti bisa lah oleh Mas dan Bapak dipraktekkan gitu negeri kita kan terkenal ya negeri yang korupsinya lumayan begitu. Nah, bagi <clears throat> apa namanya bagi orang yang bertakwa tentunya malah bukannya mengambil harta itu, bukannya eh, apa namanya istilah itu harta yang udah ada ditambahin banyak dengan nggak resmi gitu kan, malah yang ada adalah yang ada itu dibagi gitu di ayat yang pertama ini kalau memang itu malah dibagi itu ciri orang bertakwa dan operasional bisa bisa disebut tuh kalau kita mau dibuat checklist dapat checklist atau ah, apa enggak lihat aja gitu ini impak rajin bangga gitu ya, itu karena eh, apa namanya bisa bisa dilihat jadi eh, impak itu eh, bagi-bagi interaksi yang baik antara orang yang miskin orang yang kaya sementara di Indonesia yang miskin terus miskin yang kaya kaya kalau di sini gimana sih? Sama, sama aja ya. Namanya orang senang duit susah di gitu mana-mana. Cuman nggak terasa karena orangnya dikit. Kalau di kita terasa gitu. Yang kaya bisa makannya macam-macam, orang miskin satu macam susah gitu. Ya kalau di sini katanya yang gajinya paling kecil sudah gitu kan karena supir truk aja kok gede gajinya 6000 dolar ya. di sini mantap kan itu pak satu minggu ya wah 6000 supir truk tuh sebelum kalau di sana kan ada kita kadang-kadang kalau kalau kerjanya apa suka minder ya kerjanya apaan supir mau supir truk gak bingung kan oh, apa jadi supir supir dia supir nggak langsung supir truk nggak supir dulu supir apa supir apa gitu ya baru terakhir supir truk gitu tapi juga nggak kedengeran truk <laughs> karena begitu kalau di sini oh mereka oh, ternyata kelihatannya bangga sekali ya mau megang setir truk tuh bangga gitu karena nggak kalah dengan manajer konon gitu jadi seperti itu ya kalau di sana kelihatan bedanya gitu <clears throat> makanya di bulan Ramadan ini wah banyak dari mana-mana ini dari mahasiswa mana-mana selalu ya umpamanya dari Australia dari Jerman dari Belanda kumpul kumpul buat Indonesia gitu semua karena di sana membuat siapa di sini kan banyak Indonesia terus ada kalau kalau Idul Idul Adha gitu ya banyak uh, dari sini dari Australia katanya apa namanya tuh kornetnya yang sudah di kaleng gitu banyak tuh ya ya gitu saya sudah dapat juga karena mustahik mustahik dia kan ya. apa juga oh ini dari Australia karena sini sih buat siapa katanya kurban di sini udah dibikin kaleng kirim ada tuh Australia sebutnya begitu sampai, sampai ke Indonesia gitu bagi tetangga banyak gitu dari mana Pak Haji eh, ini, ini jauh Australia sampai Australia ini <laughs> lama gitu ya, nah itu yang pertama begitu jadi bertakwa tuh dia hmm, apa namanya berbagi berbagi materi yang pertama karena nanti kalau misalkan orang itu mampu sudah berbagi materi punya peluang berikutnya karena biasanya kalau dia mau berbagi secara emosi juga itu cerdas yang kedua berikutnya nih yaitu adalah apa orang bertakwa yang kedua berikutnya. yang kedua adalah kalau orang itu wal kaliminal mampu menahan marah memanage marahnya mengatur marahnya gitu. Wal kadziminal ghaidha, menahan marah. Kalau dalam letter lucknya tuh begitu. Tapi kalau kita mau rujuk pendapatnya Al Ghazali bukan ditahan marah sebetulnya, tapi di diatur, di manage gitu supaya tepat. Marah tuh nggak sembarangan gitu, supaya efektif, ya supaya tersalur dan kemudian nggak berdampak gitu. Marah itu mampu dulu gitu, mengendalikan itu dulu. Gitu. Itu yang pertama. Nah ini juga hierarki. Allah selalu kalau kalau kalau umpamanya mengurutkan mesti ada apa-apanya. Sebelum uh, setelah itu kan Allah sebutkan wal afina memaafkan manusia. Gitu. Sebelum memaafkan mesti orang itu mampu menahan marah dulu. Akan kesulitan orang mampu memaafkan tanpa mampu mengendalikan emosinya, susah. Bahkan duluan itu dulu gitu. Ya, duluan dulu mampu mengendalikan emosinya baru kemudian mampu eh, memaafkan kesalahan orang. Gitu. Itu yang kedua. Dan kalau ini sukses, maka akan punya ya kecerdasan interpersonal yang bagus. Karena biasanya orang yang kemudian mampu mengendalikan itu itu relatif nah, kebalikan dari yang dari yang mampu apa namanya yang marah-marah itu dia akan santun sama orang akan santun sama orang bicaranya macam-macam bahasa tubuhnya mungkin ya enak juga sehingga kalau kalau orang ketemu ih eh, dari ngomong itu ih enak dia gitu diajak ngomongnya enak gitu karena dikedepankan itu dulu kedepankan itu uh, kendalikan emosinya dan kemudian mampu maafkan kesalahan orang itu dulu dua sehingga biasanya orang itu senang gitu ketemu dengan orang yang seperti itu ya enak dia selama perjalanan kayaknya enak terus deh gitu sehingga banyak temannya biasanya. Dan ini luar biasa. Ya. Uh, sehingga memang ini menjadi modal ya bagi para apa uh, para nabi itu modal Untuk modalnya adalah memang uh, apa dia mampu memaafkan kesalahan orang lain dan uh, memenahan marahnya dan mampu memaafkan kesalahan lain gitu ya Contoh begini dalam Al-Quran Fabima rahmatim minallahi lintalahu Maka dengan rahmat Allah lah kamu menjadi lintalahu Lintalahu itu artinya lembut, halus sama orang Kepada mereka Lintalahu Gitu Itu modalnya Dan ternyata eh, Itu juga jadi modal Orang-orang yang bekerja Yang kaitannya hubungan antar per orang gitu Itu modalnya Supel Gampang bergaul gitu itu modalnya itu di mana-mana gitu <clears throat> PR bukan bukan uh, eh, eh, permanen resident bukan ya <clears throat> PR itu jadi ya public relations itu modalnya itu dia memang kalau susah dia kerjanya di bidang hubungan antar per orang nggak super, nggak bisa nggak jadi ya <clears throat> ibarat orang jualan apa namanya jualan penyubur jenggot sementara nggak jenggotan nggak laku ya kan nggak laku juga nah, itu nggak jenggot apa namanya nggak subur gitu kan beda kalau subur ah ada ini ini dia ya. <laughs> subur dia keseluruhan aja jadi ah, yang kedua itu pertama adalah tetap masih interpersonal juga sebetulnya tapi kaitannya ada berbagi harta kalau ini berbagi emosi gitu berbagi emosi dan ini sebetulnya bisa bisa bisa panjang penjelasan tentang ini gitu ya tapi <clears throat> apa namanya eh, sedikit-sedikit uh, kita dua itu jadi yang berikutnya bercirikan kalau misalkan orang yang bertakwa pertama kalau dia mampu mengeluarkan infak gitu infak dan kalau infak itu nggak ada batasan kalau infak infak nggak ada batasan yang ada batasan zakat zakat ada ada batasannya gitu ya zakat itu kalau infak tidak infak itu terserah ya terserah kita sukarela infak itu bisa lebih besar dari zakat bisa lebih kecil dari zakat tapi kalau zakat sudah ada ketentuannya fitrah umpamanya uh, itu kalau sini 8 dolar ya fitrah per orang kalau di sana terlima 5.000 rupiah. Kalau 5.000 ribu 10 ya. Jadi sekitar itu eh, di sana di kita. Dan itu ternyata ya adanya zakat fitrah ini itu memang eh, dipaksa ya, setiap orang Islam tuh mesti ngasih zakat itu zakat fitrah karena orang kaya orang miskin dia harus zakat namanya zakat bukan infak karena zakat itu ternyata dia mem, apa namanya di sisi uh, apa ya dia ketentuan formal tuh zakat itu ada ketentuannya ada ada katakan ada haul namanya haul itu batas waktu berapa harta itu kalau mal ya uh, eh, ininya di, di kita berapa lama dan berapa banyak itu ini ada ada kaidahnya berapa persen juga kan gitu kalau kalau infak nggak kalau kalau mau infak tuh tadi suka rela ya dia nggak ada nggak ada ini nggak ada kaidahnya begitu tapi kalau misalkan zakat ada nah yang fakir yang miskin dia pun mesti juga melakukan zakat artinya dia mesti berharga juga di bulan Ramadan kan selama ini kan dia dikasih sekarang dia harus ngasih gitu walaupun kemanya dia nggak punya harus ngasih juga ini ada cerita zaman Rasulullah SAW gini ada seorang sahabat gitu yang miskin, yang fakir. Pas uh, mau penghujung Ramadan ditanya, "Kamu zakat belum?" Dari mana Rasulullah belum zakat kalau kita, ya? Belum belum zakat gitu. Nah, kalau Betawi ini kan. Ya zakat. Ya kan? Bagaimana zakat yang gitu nggak punya ya? Sudah, akhirnya apa? Dikasih sama Rasulullah. Nih. Aku kasih. Zakat sana katanya gitu. Akhirnya memang ke siapa ya? Cari sana katanya. Kasih ke siapa katanya? lo lo lo Cari yang paling miskin, paling fakir. Muter juga. Kan? Ya Rasulullah, nggak ada katanya gitu, nggak ada lagi, nggak ada. Terus gimana? Gitu kan? Terus lagi, ya yang fakir miskin cuma saya doang katanya. Ya sudah, kamu yang itu tuh yang zakat fitrah itu buat kamu aja gitu jadi dia terkenal tuh cerita itu jadi orang yang menzakati dirinya sendiri tapi proses mencari orang yang yang mustahiknya tuh udah keliling-keliling gitu ya tapi emang dia yang paling miskin ya udah dapat dia aja nah itu begitu kurang lebih jadi di bulan Ramadan ini bagi orang yang miskin itu dibuat bangga gitu ngasih juga dengan zakat fitrah Walaupun umpamanya zakat fitrahnya itu hasil pemberian orang lain. Gitu. Agar memang bahwa uh, dia kedapatan kedapatan hadis ini ya dulu ulia khairu menjadi supla tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah gitu dapat itu kan dia walaupun pemain miskin tetap dia memberi gitu <laughs> ada kalori kita diakalin kalau di Indonesia ya kan ya ngambilnya begini kata di atas juga sama ada ini iya. kan oh, tangan di atas lebih baik tangan di bawahnya kan ngambil di atas tangannya gitu baik iya. iya gitu baik itu uh, yang kedua ya pertama uh, eh, infak uh, eh, zakat di situ ada di situ kemudian lagi secara emosi juga berbagi juga karena uh, salah satu bisa orang menahan marah itu kalau bisa empati kalau orang yang punya empati insya Allah punya kendali untuk tidak memarahi orang karena ternyata dimarahi itu gak enak <laughs> gitu ya Tuh, berikutnya ciri yang berikutnya di ayat yang lain uh, di ayat selanjutnya. Uh, kalau ini luar biasa ini kematangan, kemampuan apa? Kecerdasan intrapersonal yang berikutnya ini. Walladina <clears throat> eh, walladzina idza fa'alu fahisha aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Kalau ini kemampuan intrapersonal, mampu mendeteksi dirinya, mampu meneropong dirinya gitu sejauh-sejauh mana sih gitu waladhi idza fa'alu fahisha dan orang-orang yang apabila berbuat dolim terhadap diri mereka sendiri atau fahisha perbuatan kalau fahisha sama dolam itu bedanya gini kalau fahisha itu perbuatan yang buruk itu merusak dirinya dan orang lain itu fahisha sebutnya dalam Al-Quran tapi kalau zalamu anfusahum dia perbuatan yang hanya merusak dirinya sendiri gitu itu bedanya begitu, dalam Al-Quran begitu. Maka orang yang seperti ini, orang bertakwa, dikatakan, Zakar Allah. Dia ingat Allah. Gitu. Ya, dia ingat Allah. Jadi orang bertakwa itu bukan berarti yang sepanjang perjalanannya uh, terlepas dari dari dorongan untuk berbuat zolim apa bukan begitu takwa itu ya pulau itu ada mungkin karena Eh, dalam diri kita kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Gitu kan? Diilhamkan di dalam diri kita tuh faal hamaha fujur dan takwa. Fujur itu potensi untuk berbuat buruk, takwa itu potensi berbuat baik. Dua itu makanya nggak mungkin dihilangkan, mesti ada. Cuman bedanya bagi orang pertama zakarallah, ingat Allah. Gitu. Dia nggak lupa sama Allah gitu perbuatan itu. dia ingat terus setelah ingat, maka ada aktivitas berikutnya, Fastaghfirullahi Dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yaghfiru dzunuba illallah dan tidak ada orang yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam agama kita enggak ada yang namanya surat pengampunan dosa dari ustaz enggak ada. Semuanya masing-masing sendiri-sendiri. Gitu. Oh langsung aja langsung gitu kan nggak pakai nggak pakai uh, namanya perantara nggak ada nggak ada calo doa nggak ada gitu nggak usah pengantar nggak ada langsung terima sama Allah gitu ya gitu jadi sekarang orang solehnya itu di kita ustadznya itu itu ternyata peluangnya sama sebetulnya ya dengan dengan dengan ininya dengan orang biasanya sama saja peluangnya gitu <clears throat> ya seperti saya sekarang begini kan seperti orang soleh kan seperti bukan orang soleh seperti orang soleh karena saya diberi kesempatan untuk bicara yang baik-baik begitu ya saya bacakan ayat Al-Quran berarti ini seperti orang soleh padahal belum tentu kenapa karena perjalanan kita masih panjang boleh apa belum eh, apa boleh jadi sekarang saya sekarang bicara seperti ini sekarang Mas uh, Miftah ya kan Mas Miftah nanti itu kan itu saya justru yang di belakang gitu kan Mas Miftah yang di depan gitu kan yang berbicara masalah Islam boleh jadi gitu atau uh, karena tadi saya terkena ayat yang tadi itu ya yang juru kebaikan tapi nggak berbuat gitu mungkin ada kisahnya sebetulnya itu didapati oh, apa nama itu Rasulullah menyampaikan kisahnya itu ada orang yang apa ya seperti ini ngomong kebaikan gitu mau kebaikan tapi kemudian kok dimimpikan masuk neraka jadi gitu kan masuk neraka terus yang bingung yang yang ada ini loh kok pak ustad gitu kan ada di neraka aku tahu gitu kan ada neraki kenapa bukan kemarin di di ke Australia segala malah ngomong ini ini ini ini kok sekarang di situ sih tempatnya bukan di surga terus ya gimana nggak gitu sampai di sini cuma ngomong doang prakteknya enggak gitu nah peluang itu ada sehingga memang ya berlomba sama nggak ada surat apa namanya perantara pengampunan langsung minta sama Allah ya Allah minta ampun udah ya gampang udah gitu nah itu itu kemampuan apa intrapersonal ya kemampuan kemampuan me mendeteksi diri kayak anti kayak antivirus lah di, di, di, di komputer tuh kayak antivirus gitu ada virus masuk langsung gitu kan woi virus nih gitu kan ada protok bro ada trojan ada macam-macam gitu kan laptop saya hancur satu sama berotok gitu nah gitu jadi mampu mendeteksi itu eh loh anjir hampir menit lagi baik jadi uh, itu beberapa beberapa atau beberapa cirinya gitu ya dan ya, lagi Baik Berikutnya yang kemudian ada juga disebutkan Wallahu yuhibbul muhsin Dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kebaikan Nah kalau di sini muhsin itu sudah predikat Ya Ada yuhsinun ada Kalau ini muhsini Pokoknya uh, kalau di sini Mas Teddy ini uh, ahli apa ya? Dokter Gawas elektro gitu kan berarti ahli elektro bukan lagi sedang belajar elektro bukan ahli elektro kalau muhsinin itu berarti sudah berorang umum sudah berpendekat baik jadi ya, kurang lebih ah gitu sudah punya gelar gitu muhsinin gitu bukan yang sedang sedang berbuat kebaikan tapi orang yang muhsin sudah sudah jadi predikat tuh kan gitu kayak bahasa Arab begitu kadang-kadang ya muhsinin jadi orang-orang yang berbuat kebaikan jadi demikian sudah berpredikat itu. Jadi setiap saat secara umum dia itu meng udah orang yang baik gitu secara umum seperti itu. Tapi begitu kurang lebih uh, apa namanya uh, dari ketakwaan kita. Kemudian <clears throat> nah tambahan deh ya kita kan sekali lagi permasalahan apa ya seandainya ya di kita bersih korupsi itu enak kayaknya ya sepertinya gitu karena pajak masuk ya kalau nggak ada gitu enak kayaknya ongkos haji juga bisa murah gitu enak padahal gitu nah kalau orang yang sini itu jauh Allah udah gak berbuat lagi gitu korupsi korupsi gitu ya. itu jauh Allah seperti itu Allah alam satu menit sudah berlalu nampaknya ya maksudnya gimana Gitu, azan dulu baik uh, mudah-mudahan nggak mengganggu pikiran ya yang puncak ini Begitu kira lebih uh, Jadi kita setelah bulan Ramadan ini uh, Harus menjadi orang yang apa, namanya? Paling tidak lah ala itu harapannya menjadi orang bertakwa Ciri-cirinya tinggal kita mampu menyesuaikan Dengan ciri-ciri itu Kalau punya ciri-ciri itu insya Allah Paling tidak sebagai apa berapa persennya kita termasuk orang yang memiliki ciri orang yang bertakwa. Wallah itu saja barangkali jadi saya sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.